Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran adab dari kitab Adabut Takhatab atau Adab Bertutur Kata karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kita masih pada poin adab berupa mukhatabatun nas ala qadri ukulihim. Yaitu berdialog dan berbicara, berkomunikasi dengan orang lain sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. <clears throat> Di antara dalilnya kemarin, eh, kemarin telah kita baca yaitu hadis eh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muad bin Jabal tentang keutamaan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika Muad meminta izin, "Wahai Rasulullah, tidakkah aku kabarkan kandungan hadis ini kepada banyak orang sehingga mereka bergembira?" Maka Nabi melarangnya dan Nabi sampaikan dampaknya. Dampaknya dan alasan kenapa Nabi melarangnya, dan jika demikian, takilu mereka akan ya, mengandalkan syahadat dan tidak ya, tidak suka beramal. <clears throat> Meskipun pada akhirnya Mu'ad mengkabarkan hadis tersebut Ingda mautihi ketika beliau hendak meninggal dunia Ta'athuman karena khawatir, takut, eh, terjumus dalam dosa Ta'atsuman maknanya ay khasyata ayaqa'a fi ismi kitmanil ilmi itulah beliau khawatir terjumus dalam dosa menyembunyikan ilmu. Maka ya, beliau pun mengkabarkannya di akhir hidupnya dan di akhir hayatnya. Maka lihatlah ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk mengkabarkan hadis ini ya, ya, ke forum publik Nabi sampaikan alasannya idan yattaqilu jika demikian mereka akan mengandalkan syahadat dan tidak semangat untuk beramal. Wa fi ukhra dalam riwayat yang lain yang itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim Mu'ad uh, meminta izin ala ubasyiru an-nasa wahai nabi Tidakkah hal tersebut saya kabarkan kepada banyak orang? Qal maka Nabi mengatakan la jangan ini akhafu ayat takilu. Aku khawatir mereka akan ya, mengandalkan syahadat dan meninggalkan amal. Contoh yang semisal ada dalam saya Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk memberikan kabar gembira, kabar gembira tentang keutamaan tauhid kepada banyak orang atau keutamaan syahadat kepada banyak orang. Ya. Lalu Abu Hurairah ini berjumpa dengan Umar, ya, lantas Umar pun mendorong Abu Hurairah dan mengatakan, Irji ya Abu Hurairah. Ya. Kembalilah wahai Abu Hurairah. Wadakhala ala ifrihi Kemudian Umar pun masuk di belakangnya Abu Hurairah. Kemudian Umar berkata kepada Abu Hurairah. Yang ketika itu Nabi Umar kemudian berkata kepada Rasulullah. Yang Rasulullah ketika itu berada dalam kebun. Ya Rasulullah la taf'al. Wahai Rasulullah jangan lakukan. Ya, jangan lakukan hal ini yaitu memberikan kabar gembira, menyampaikan di forum publik keutamaan syahadat yang nanti bisa dipahami dengan tidak benar oleh banyak orang. Kata Umar, aku khawatir orang akan mengandalkan yaitu mengandalkan syahadat. Fakhallihim maka biarkan mereka yaitu manusia ya'maluna beramal. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan fakhallihim biarkan mereka untuk beramal ya maka lihatlah bahasanya perkataan yang manfaat ya maka lihatlah perkataan yang bermanfaat yang ingin kita sampaikan jika perkataan tersebut bisa diambil manfaatnya oleh banyak orang maka silahkan sampaikan di forum-forum publik ya, silahkan sampaikan di forum-forum yang terbuka silakan sampaikan di medsos yang bisa diakses oleh banyak orang yang disetting dengan setting publik silahkan jika memang manfaatnya bisa diambil oleh banyak orang amal kalamul ladhi yufhamu ala ghairi wajihihi adapun perkataan yang dikhawatirkan bisa dipahami oleh sebagian orang tidak dengan bentuknya yang benar maksudnya yang benar maka hati-hati jauhi Ya. Lebih-lebih jika manusia akan terjumus dalam bahaya karena sebab perkataan-perkataan tersebut. Ya. Maka di antara ada berbicara ya, yang Nabi ajarkan berdasarkan hadis-hadis yang tadi kita sampaikan, bedakan antara forum publik ya, dengan forum yang eh, khusus. Bedakan antara berbicara di hadapan orang-orang terpelajar yang seluruhnya terpelajar dan e, berbicara di depan orang yang heterogen bedakan manakala audien kita homogen dan heterogen maka bedakan antara pembicaraan di forum publik forum publik dan forum khusus bedakan antara ya, pembicaraan yang direkam dan yang tidak direkam Bedakan antara pembicaraan yang nanti di e, diupload di YouTube dan yang tidak diupload di YouTube. Maka itu ya, perbedaan maka harus dibedakan karena masing-masing ada ya, perkataan yang tepat dalam sikonnya masing-masing. Jika ini forumnya forum publik disebarluaskan kepada banyak orang, ya, maka sampaikan kalimat-kalimat yang memang bisa diambil manfaatnya oleh semua orang dan lebih semangat ketika kita bicara di forum publik maka kita harus lebih semangat dengan ihtirozat ya, semangat untuk mendatangkan kalimat-kalimat antisipasi supaya orang tidak salah paham lain halnya dengan bicara dengan murid-murid sendiri yang sudah tahu kebiasaannya sudah tahu makna guyonannya ya, sudah tahu makna perkataannya maka global mereka sudah ngerti maknanya adalah makna tertentu yang dimaksudkan ya. maka ini adalah diantara ada penting uh, dalam berbicara dan bertutur kata yang ini adalah bagian dari mukhatabatun nas ala qadri ukulihim berkomunikasi dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan mereka dalam menangkap dan memahami. Dan termasuk dalam hal ini adalah adab selanjutnya layu jahar bikuli kalamin ma'anas. Tidaklah semua perkataan harus diumumkan bersama banyak orang. Ya, disampaikan secara terang-terangan, secara keras, terang-terangan di hadapan banyak orang. Maka ada eh, perkataan-perkataan yang itu cukup ber, eh, berdua saja ya cukup berempat saja dan seterusnya maka dalam hadis yang sahih dari Al-Qamah Al-Qamah mengatakan aku bersama Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud ini karena Al-Qamah ini muridnya Ibnu Mas'ud ketika dia mengatakan Abdullah maka Abdullahnya adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu Falaqiya Uthman bin Mina ya, Uthman berjumpa dengan Ibnu Mas'ud di Mina kemudian Uthman mengatakan wahai Abu Abdurrahman saya memiliki keperluan kepada dengan anda akhirnya keduanya bersepi-sepi akhirnya keduanya mojok akhirnya keduanya berbicara empat mata ya, tanpa didengar ya, dan diakses oleh pihak-pihak yang lain oleh karena itu maka diantara ada dalam bertutur kata jika anda ingin menginginkan dari seseorang satu permasalahan khusus atau arahan khusus ya, maka janganlah Anda sampaikan ya, pertanyaan Anda atau nasihat Anda di hadapan banyak orang akan tetapi asal ilaihi maka adalah Anda sembunyikan bersamanya apa yang Anda inginkan ya, maka tidak semuanya ya, maka dalam bahasa medsos ya ada yang perlu khusus inbox ya. ada yang ya, perlu dibuat nasihat yang dijadikan status ada nasihat yang cukup disampaikan lewat inbox ya. ya ada yang perlu disampaikan berdua dan ada yang bisa disampaikan di hadapan banyak orang agar yang lain bisa mengambil manfaat darinya oleh karena itu Nabi pun merahasiakan kepada sebagian istrinya hadisan satu perkataan tanpa disampaikan kepada yang lain. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan dengan Fatimah putrinya satu perkataan yang tidak beliau sampaikan kepada yang lain. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak semua perkataan itu disampaikan kepada banyak orang. Tidak semua perkataan itu ya, kemudian kita buat bisa diakses oleh publik. Kemudian eh, di antara adab selanjutnya adalah memperhatikan kehormatan waktu, tempat, dan kedudukan manusia. Oleh karena itu maka dalam berbicara maka adalah anda perhatikan ya, kemuliaan waktu, kemuliaan tempat, demikian juga kedudukan manusia. Ing dalam kitab ketika kita berbicara dengannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka siapa yang telah mewajibkan dirinya untuk berhaji karena dia telah berihram untuk haji maka jangan berkata-kata yang kotor jangan pula berkata dengan jangan pula melakukan perbuatan kefasikan yaitu kemaksiatan jangan pula melakukan debat saat haji ya. maka tentu berkata-kata yang kotor yang jelek kata-kata yang rempet kepada hal-hal yang porno hal-hal yang berkaitan dengan wanita, hubungan biologis dan semisal itu satu hal yang terlarang baik dalam kondisi haji ataupun di luar haji. Namun karena kehormatan kondisi ihram untuk berhaji maka terdapat larangan secara khusus ya, untuk menunjukkan muraat hormatil waktu memperhatikan kemuliaan waktu Demikian juga sabda Nabi alaihi salatu wasalam ya, jika di hari salah satu kalian berpuasa maka jangan berucap yang kotor, jangan juga teriak-teriak. Jika ada salah satu yang mencacinya atau mengejaknya untuk kelahi, maka katakanlah bahasanya saya sedang berpuasa. Artinya tidak ada yang menghalangi saya untuk meladeni tantangan Anda kecuali karena saya menghormati waktu dan hari ini ya ini adalah hari puasa saya. Tapi jika bukan karena menghormati hal tersebut maka saya bisa membalas ya, membalas yang imbang atau bahkan lebih menyakitkan ya, bahkan lebih keras. Dan faliyakul di sini ucapkanlah di sini mencakup dua hal, ucapkan di dalam hati untuk mengingatkan hati dan jiwa Kemudian yang kedua, ucapkan secara lisan kepada orang tersebut eh, yang bermakna bahasanya eh, saya tidak melayani bukan karena tidak mampu melayani, namun karena alasan yang lain, yaitu saya menghormati hari puasa saya. Ya, maka di sini tentu ucapan yang kotor demikian juga teriak-teriak tanpa ada gunanya satu hal yang terlarang baik dalam kondisi puasa ataupun tidak puasa ketika kondisi puasa maka lebih terlarang lagi karena kehormatan waktu dan Umar berkata kepada orang yang teriak-teriak di dalam masjid Rasulullah saw Alaihi Wasallam Umar menegur keduanya dengan mengatakan anda berdua bersuara keras di dalam masjid seandainya kalian berdua adalah penduduk kampung ini yaitu kota Madinah niscaya aku akan pukul kalian dengan pukulan yang menyakitkan namun ketika ditanya ternyata dua orang ini adalah orang yang berasal dari orang Taif ya, dia bukan penduduk Madinah maka boleh, jadi dia belum tahu ada ya, ada masjid itu tidak boleh teriak-teriak di masjid maka kita jumpai di sini pasalnya di antara adab di masjid Nabi secara khusus adalah terlarang teriak-teriak bersuara keras di masjid Nabi. Ya, dan ya, hal ini bisa kita lebarkan kepada masjid-masjid yang lain dan demikian juga masjid-masjid yang lain pada dasarnya terlarang ya, suara yang keras dan teriak-teriak di dalam masjid ya, terlarang ya, berteriak-teriak, bersuara keras dan lantang di dalam masjid. Ya, dan dikecualikan dalam hal ini adalah ya, manakala suara keras tersebut adalah ilmu, artinya pengajian. Ya, karena pengajian semacam ini tentu perlu suara yang keras sampai belakang atau ya, sampai uh, hadirin yang ada boleh jadi sampai luar masjid jika jamaahnya membludak maka ini terkecualikan namun pada namun e, kondisi yang lain pada dasarnya tidak diperbolehkan teriak-teriak di masjid teriak-teriak boleh jadi karena latihan bela diri di masjid atau kemudian karena eh, nyanyi-nyanyi e, di masjid itu kembali kepada hukum asalnya hukum asal menghormati masjid adalah dalam bentuk terlarang bersuara keras di masjid. Terkecualikan yang dikecualikan oleh dalil dan yang dikecualikan oleh dalil adalah pengajian, khutbah, suara imam. Nanti kalau suara imamnya lirik tidak sampai ke belakang, uh, tentu mengganggu jalannya sholat jamaah. Namun itu pengecualian. Ya, hukum asalnya tidak boleh terlarang suara keras dan teriak-teriak di masjid. Oleh karena itu termasuk yang terlarang suara anak kecil teriak-teriak di masjid. Ya, kan ini tidak termasuk dalam pengecualian. Bahkan suara teriak-teriak di masjid itu kata menurut Umar adalah perbuatan yang orangnya layak dan berat untuk mendapatkan hukuman takzir dipukuli yang sakit gara-gara teriak-teriak di masjid Ya, maka di sini ya, ini contoh muraatu hurumatil amakin. Ya, dalam berbicara, dalam bertutur kata wajib mempertimbangkan kemuliaan tempat. Bedakan eh, antara berbicara di dalam masjid dengan kawannya dengan berbicara di pinggir pantai, di puncak gunung. Eh, kalau mau teriak-teriak di puncak gunung ya, ya monggo ya. Di masjid tidak boleh teriak-teriak. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala fi sya'nil haram tentang tanah haram yaitu tanah haram Mekah. Ya, di mana kota Mekah, tanah haram Mekah itu memiliki hukum yang berbeda. Niat berbuat jelek di sana sudah maksiat. Ini berdasarkan firman Allah di surat Al-Hajj ayat yang ke-25, "Wa man yurid fihi bi ilhadin." Ilhadin ay maksiatin. Siapa yang berkeinginan berniat fihi di tanah haram Mekah berniat untuk melakukan kemaksiatan nudziquhu min adzabin alim maka kami akan timpakan kepadanya siksaan yang menyakitkan ya, artinya niat berbuat jelek ya, di Mekah itu nilainya sudah dosa dan maksiat lain hanya dengan tempat-tempat yang lain maka keinginan untuk berbuat maksiat dan berbuat kejelekan itu belum teranggap sebagai kejelekan kecuali setelah diucapkan atau dilakukan. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman Linisa kepada para perempuan ketika mereka berbicara dengan laki-laki ya Allah katakan nabil kaul Janganlah kalian melembut-lembutkan suara Maka nanti akan Ya temak Maka akan punya keinginan Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit Yaitu penyakit syahwat Demikian juga Allah berfirman kepada laki-laki ketika berkata-kata pada para perempuan ya, wala ya, janganlah kalian membuat janji dengan mereka perempuan yang sedang menjalani masa iddah janji untuk dinikahi janji untuk menikahi setelah selesainya masa iddah ila antakulu kaulah ma'rufa yang boleh kalian katakan kepada para perempuan ya, adalah perkataan yang ma'rufa perkataan yang baik Ya. Dan bukalah termasuk perkataan yang baik dalam hal ini adalah janji untuk menikahi setelah selesainya masa iddah. Ya, maka ya, ya maka di sini kemudian ya, terdapat ada bertutur kata dengan lawan jenis. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat yang ke-204 dan jika Al-Quran dibacakan maka dengarkanlah dan diamlah supaya kalian mendapatkan rahmat. Maka ketika waktunya ada waktu baca Al-Quran, Al-Quran dibacakan, maka ada adabnya. Hormatilah waktu ini. Dan telah lewat perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu yang paling muda dari dua laki-laki, dari dua orang, tatkala zahaba yatakallam, tatkala dia ingin berbicara. Nabi katakan kabir-kabir dahulukan yang lebih tua. Ya, maka dua orang ini ya, keluarganya menjadi korban pembunuhan. Keduanya mau lapor kepada Nabi. Maka pada awalnya yang muda ini yang semangat menggebu-gebu ya, mau lapor karena dia emosi dan marah ya, karena keluarganya salah satu anggota keluarganya terbunuh maka dia mau ngomong. Padahal di situ ada yang lebih sepuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada anak muda ini dengan Nabi katakan kabir kabir, tolong yang ngomong yang sepuh saja. Yeah. Maka di antara ada berbicara dan bertutur kata yang Nabi ajarkan adalah ketika kita yeah, bersama orang yang lebih tua, yeah, yeah, maka pada dasarnya dahulukan orang yang lebih tua untuk berbicara dan ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang ada dalam hadis ini yang hadisnya merupakan hadis yang diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Ya, maka ini contoh muraat hormat akdarinas. Ya, memperhatikan kehormatan dalam bentuk uh, derajat manusia. Ya, maka Ya, kita bersama siapa ya, itu harus dipertimbangkan siapa yang selayaknya ya, jadi juru bicara harus dipertimbangkan kita bersama orang yang lebih sepuh atau orang yang lebih berilmu maka tentu beliau yang lebih layak untuk berbicara dibandingkan kita maka dan ini diantara adab Islami yang Nabi ajarkan. Kemudian di antara adab dalam berbicara adalah khafdu sauti sauti inda mukhatabati ahli fadli adalah bersuara yang lirih ketika berbicara dengan orang-orang yang selayaknya untuk dimuliakan boleh jadi karena ilmunya ataupun karena usianya ataupun karena jabatannya dan kedudukannya di masyarakat Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la tarfau aswatakum. Janganlah suara kalian lebih keras fauqa sautin nabi dibandingkan suaranya nabi. Maka Allah ajari para sahabat ketika berbicara kepada Nabi harus suaranya, volume suaranya lebih rendah daripada ya, volume suara Nabi. Dan ini bentuk menghormati orang yang wajib dihormati. Berbicara kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, ya, kepada orang yang punya kedudukan dan kemuliaan ya, maka ya, eh, bukalah kemudian eh, eh, bukalah adab Islam bersuara sama keras atau bahkan lebih keras daripada beliau-beliau ya, adab Islam adalah mengajarkan untuk bersuara lebih lirih daripada suara beliau-beliau yang kita hormati. Ya, Allah ibn Mas'ud al-Thaqafi menggambarkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka bersama sang nabi alaihi wasallam. Ya, Urwah mengatakan wa idza jika mereka berbicara maka mereka lirihkan suaranya ingdahu di dekat Nabi dan tidak ada satupun orang yang berani melototi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadisah. Ya, maka di sini kita jumpai adab ketika bersama orang yang kita hormati boleh jadi dia adalah orang tua, guru, orang yang lebih tua dan orang yang berilmu dan dan yang lain. Maka hendaklah bersikap sebagaimana sikap dan adab para sahabat ketika bersama Nabi. Disampaikan di sini mereka ya, tidak akan bersuara keras di hadapan beliau. Demikian juga tidak ada sahabat yang melototi Nabi. Tidak ada satupun sahabat yang berani melototi Nabi. Ya, dalam bahasa Arabnya tidaklah menajamkan pandangan kepada Nabi takziman lahu karena menghormati Nabi. Maka menajamkan pandangan terjemah bebasnya adalah melototi. Maka di antara bentuk tidak sopan dan tindakan kurang ajar ya melototi orang tua ya, melototi ibu, melototi bapak. Ya. Maka ini bentuk duhaka kepada orang tua. Demikian juga bentuk ya, tindakan tidak beretika, tidak beradab, ya melototi gurunya, ya melototi orang yang lebih tua, ya, ya, melototi orang yang berilmu, ustadz atau ulama atau yang lain yang wajib untuk dihormati. Maka ini adalah tindakan yang tidak beradab dan tidak beretika. Catatan kaki, namun ya ahyanan kadang boleh bersuara keras jika memang ada kebutuhan. Dan telah kami sampaikan nama contoh-contoh kebutuhan tersebut. Ya, kemudian kita lihat di sini eh, ada kalimat takziman lahu para sahabat mentakzim memiliki ta'zim kepada Nabi maka ta'zim pe pemuliaan atau pengagungan ya, itu boleh diberikan kepada makhluk tentu dengan yaitu peng pengagungan yang layak untuk diberikan kepada makhluk ya, maka kalimat pengagungan itu hak Allah semata ini perlu uh, dirinci ya, pengagungan jika itu maksudnya dalam bahasa Arab adalah ta'zim boleh juga diberikan pada makhluk semacam para sahabat ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi adalah makhluk namun tentu pengagungan kepada makhluk itu sesuai dengan kedudukan dan posisinya sebagai makhluk tidak boleh mendapatkan ta'zim yang hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu di antara nasihat Luqman kepada anaknya Waktu min sautik bersuaralah yang lirih lirihkanlah suaramu karena sesungguhnya suara yang paling jelek adalah suara keledai yang teriak-teriak, yang teriak-teriak tanpa ya, ada kebutuhan dan manfaat. Maka anda dan seakan-akan semacam ini yaitu bersuara lirih dan tidak boleh keras di depan orang yang layak untuk dihormati satu hal yang ma'hudan, satu hal yang telah dikenal ay ma'rufan, telah dikenal di kalangan orang-orang Arab sampai-sampai di kalangan orang-orang kafir. Oleh karena itu Umayyah bin Khalaf dan dia kafir berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad sahabat Nabi radhiyallahu anhu tatkala Sa'ad bersuara keras di depan Abu Jahal ya. maka Muawiyah bin Khalaf menegurnya dengan mengatakan la tarfa sautak ya Sa'du ala Abil Hakam Sayyidi Ahlil Wadi Wahai Sa'ad bin Mu'ad Janganlah engkau bersuara keras Di hadapan Abul Hakam Maksudnya Abu Jahal Yang dia adalah ya, Pemimpin Ahlul Wadi Penduduk Lembah Mekah Maka telah menjadi Telah dikenal Sampai-sampai di kalangan orang-orang kafir jahiliyah ya, bahasanya eh, bentuk menghormati orang yang wajib dihormati semacam pimpinan adalah tidak bersuara keras di hadapannya. Ya, riwayat lengkapnya ada di catatan kaki diatkan oleh Al Bukhari dari jalur Abdullah ibnu Mas'ud radhiallahu anhu dari Sa'ad ibn Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad mengatakan ya, atau anahu kal karena sadiqan di Umayyah ibn Khalaf Sa'ad bin Mu'ad ini sahabatnya Umayyah ibn Khalaf hmm. Buktinya adalah Umayyah jika lewat di kota Madinah maka dia akan mampir di tempatnya Sa'ad bin Mu'ad. Demikian juga Sa'ad jika mampir di Mekah maka akan singgah di rumahnya Umayyah. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiba di kota Madinah, berangkatlah Sa'ad bin Mu'ad berumrah. Lalu dia pun singgah di rumah Umayyah bin Khalaf di Mekah. Faqala li Umayyah kemudian Sa'ad berkata kepada Umayyah ungdur li sa'ata khulwatin ya, maka uh, lihatkan untukku satu waktu yang kosong la'ali boleh jadi aku akan tawaf mengelilingi Ka'bah fakharaja bihi maka Umayyah kemudian keluar mengajak tamunya Sa'ad bin Mu'ad Koriban minisinahal hampir ya, separuhnya siang maka ketika itu maka Ka'bah itu lumayan sepi ketika hampir separuhnya siang. Lantas Abu Jahal bertemu dengan keduanya. Dan Abu Jahal bertanya, wahai Abu Sofyan, ya, man hadha ma'aka siapakah orang ini bersamamu? Maka Umayyah bin Khalaf mengatakan ini adalah Sa'ad. Faqala Abu Jahal kemudian Abu Jahal berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz Tidakkah arahkah aku melihatmu tawaf di Mekah dalam keadaan aman padahal kalian telah melindungi orang-orang yang murtad Bahkan kalian beranggapan bahasanya kalian akan membelanya dan membantunya. Kata Abu Jahal, wallahi demi Allah seandainya bukan, seandainya bukan karena engkau bersama Abu Sofwan, marojakta ila ahlika tidaklah engkau bisa pulang ke keluargamu dalam keadaan selamat. Maka kemudian saat pun berkata kepada Abu Jahal dan dia bersuara keras di hadapan Abu Jahal. Wallahi demi Allah seandainya engkau melarangku hadam melakukan hal ini, aku akan larang dirimu sesuatu yang asyatu ali minhu. Ya, sesuatu yang lebih berat bagimu dibandingkan hal ini yaitu akan larang kalian wahai penduduk Mekah untuk lewat di Madinah padahal mereka perlu mengadakan perjalanan ke Syam Ya, dan itu lewat Madinah. Maka Umayyah bin Khalaf pun mengatakan kepada Sa'ad, janganlah engkau bersuara keras wahai Sa'ad di depan Abul Hakam yaitu Abu Jahal yang merupakan sayyid atau pimpinan penduduk lembah yaitu lembah Mekah. Fakallah saat lalu saat mengatakan Da'na angka ya Umayyah Biarkan kami jauh darimu wahai Umayyah maka demi Allah sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahum bahasanya mereka ya, luka akan memerangimu." Ya, maka ya, kemudian Umayyah kemudian bertanya di Mekah ya, saat mengatakan aku tidak tahu. Fafaza alidalika Umayyah itu maka Umayyah kemudian ketakutan karena hal tersebut ketakutan yang luar biasa. Maka tatkala Raja Umayyah ila ahlihi qal Maka tatkala Umayyah kemudian kembali kepada istrinya dia mengatakan pada istrinya wahai Ummu Sufwan tidakkah engkau melihat apa yang dikatakan oleh Sa'ad kepadaku istrinya bertanya apa yang dikatakan oleh Sa'ad kepadamu qal ya, Umayyah mengatakan za'ama dia beranggapan yaitu dia berkata za'ama di sini maknanya qala Salah satu makna za'ama adalah qala. Za'ama dia berkata, "Ana Muhammadan," bahasanya Muhammad telah mengkabarkan kepada mereka annahum ya, ya, bahasanya mereka qatili akan memerangiku. Maka aku bertanya kepadanya di Mekah, dia menjawab, "Aku tidak tahu." Maka Umayyah mengatakan, "Wallahi la akhruju min Ya, maka demi Allah aku tidak akan keluar dari Mekah. Ya. ya. ya Zaman dia beranggapan bahasanya Muhammad itu akan eh, ya, akbar mengkabarkan pada para sahabatnya bahasa mereka para sahabat akan memerangiku. Ya. Maka kemudian tadi Umayyah mengatakan demi Allah aku tidak akan keluar dari Mekah. Maka pada saat perang Badar Abu Jahal istanfara meminta berangkat manusia yaitu penduduk Mekah untuk berangkat perang eh, Abu Jahal mengatakan selamatkan rombongan dagang kalian ya, Fakariah Umayyah maka Umayyah tidak mau berangkat akhirnya didatang Abu Jahal Abu Jahal mengatakan Abu Sofyan innaka mata mayaraka anasu kata khalafta wa anta sayyidu ahlul wadi ya, wahai Abu Sofyan Ina kesini engkau mata kapan ka ka anas orang-orang tidak melihatmu ya, berangkat kota kholafta berarti engkau tidak ikut berangkat padahal engkau adalah pemimpin penduduk lembah ya, takhalafu ma'aka maka jika mereka mengetahui engkau tidak berangkat maka orang-orang tidak akan berangkat ini ya, kata Abu Jahal wa Umayyah kalau engkau tidak berangkat kemudian orang-orang tahu kalau engkau nggak berangkat, semua orang nggak akan berangkat. Maka teruslah menerus Abu Jahal membujuk Umayyah artinya sampai akhirnya Umayyah mengatakan amaid ghalabtani ya sungguh engkau telah mengalahkanku ya kemudian wallahi demi Allah aku akan membeli unta yang paling bagus Kemudian Umayyah berkata kepada istrinya, Ummu Sufyan, siapkanlah perbekalanku. Lalu kemudian istrinya mengatakan, Abu Sufyan, tidak, apakah engkau sungguh telah lupa apa yang telah dikatakan oleh saudaramu, yaitu orang Yathrib kepadamu? Yeah. Maka Umayyah kemudian mengatakan, Ma'uritu an ajuza ma'ahum ila qariba. Aku tidak ingin eh, berangkat bersama mereka kecuali yang dekat-dekat saja. Yeah Falam makhoja Umayyah makatat kalau Umayyah berangkat ya akhoda layatuku manjilan ila akola ba'irahu maka tidaklah dia berangkat eh, maka tidaklah dia membiarkan ada satu manzilah ada eh, ila akola ba'irahu ya, ada satu tempat kecuali beliau kecuali orang ini mengikatkan ontanya di tempat itu dan dia berpikir-pikir di sini sajalah nggak usah berangkat ya. ya di sini saja namun karena kemudian akhirnya ayo berangkat berangkat akhirnya berangkat lagi sampai tempat berikutnya dia ikat ontanya kemudian dia pikir-pikir nggak usah lanjut nggak usah lanjut falam yazal bidalika maka dia terus menerus demikian sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membunuhnya di di perang Badar ya, yang jadi mahal syahid tadi teguran Umayyah ibn Khalaf kepada Sa'ad bin Mu'ad karena nah, bersuara keras di depan seorang yang harus dihormati. Maka telah sampai-sampai orang jahiliyah pun mengenal adab ini, pun etika ini yaitu jangan bersuara keras, bersuara yang lirih di depan orang-orang yang yang seharusnya mendapatkan penghormatan dan pemuliaan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh